Sudah kita bahas tentang bagaimana para ahli pakar-pakar hadis bisa memeriksa hadis hanya dengan mungkin bisa dikatakan perasaan. Walaupun sesungguhnya bukan perasaan. Kebiasaan dia sekian lama berhasil. Sekian lama bergelut dengan hadis sehingga terasa ah ini hadis nggak benar iya ini hadis baunya sudah doaif gitu nah diperiksa benar doaif yang demikian karena memang sudah terlalu seringnya dia bergelut dengan hadis sebagaimana as-sayrafi as-sayrafi adalah orang yang ahli dalam memeriksa uang palsu dan uang asli dia akan pegang beratnya saja dia sudah tahu ini palsu. Berbeda beratnya. Baru dipegang tangan dia, ah <coughs> ada muzayyab, ini palsu. Dan mereka para ulama sudah teruji. Waqadum tuhina hadza minhum marrah. Dan telah diuji dari mereka sekian ulama bukan sekali. Di zaman Abi Zur'ah, di zaman Abi Hatim, fawujidal amr ala dzalik ternyata perkaranya didapati memang seperti itu. Faqala sa'il berkata penanya, "Asyhadu anna hadzal ilm ilhamun." Aku bersaksi bahwa ilmu ini benar-benar ilham. Ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Qala al-A'mash berkata al-A'mash, "Kana Ibrahim an-Nukhai sayrafiyan fil hadith. Kata al-A'mash, Ibrahim an-Nukhai itu seperti Sayyurafi di dalam hadis. Tadi sudah sebut Sayyurafi adalah orang yang ahli dalam bidang membedakan uang hmm. palsu dan uang yang asli. Sehingga begitu melihat kadang-kadang belum megang, dia sudah bilang itu palsu. Kadang-kadang dia pegang, langsung terasa di tangannya. Ini bukan asli. Ibrahim An-Nukhai dijuluki Sayrafiyan fil hadis. Dia betul-betul Sayrafi dalam hadis. Kuntu asma' minar rijal Aku pernah mendengar dari beberapa rijal, para perawi-perawi hadis. Fa'aradu alaihi ma sami'tuhu. Fa'aradu alaihi ma sami'tuhu. Maka aku tunjukkan apa yang aku dengar dari para rawi tadi. Hadis tersebut. Wa qala Amr ibn Qais. Berkata Amr ibn Qais, "Yanbaghi li sahibil hadis an yakuna mithla as-sayrafi." Kata Amr ibn Qais semestinya sahibul hadis pembawa hadis an yakuna mithla sayrafi mestinya dia seperti sayrafi alladhi yantaqidu darahim seperti sayrafi yang bisa memeriksa uang dirham fa inna darahim fiha zaif wal bahraj wa kadzalika al hadis karena uang dirham ada yang zaif ada yang palsu ada yang mahraj ada yang dilapisi karena itu uang emas Kadang-kadang ada yang tidak sampai ke dalam emas ya, hanya di luar saja. Wakadzalikal hadid, Demikian pula hadid. Wa qala al-Auza'i Kunna nasma' al fa fana'riduhu ala ashabina. Kami pernah mendengar satu hadis. Maka kami tunjukkan kepada sahabat-sahabat kami para ahli hadis. Kama na'ridu dirham al zaif ala sayarifah. Kami tunjukkan kepada mereka para ahli hadis seperti kami menunjukkan uang dirham kepada Sayyarafi. Jamaknya Sayyarafi, Sayyarifah. Kama na'ridu dirham az-zaif ala Sayyarifah. Seperti kami biasa menunjukkan uang dirham yang palsu atau benar kepada Sayyarifah, kepada ahlinya, pemeriksa-pemeriksa emas. Fama'arafu akadna wa ma ankaru tarakna. Apa yang mereka kenali kami terima. Apa yang mereka tidak kenali kami tidak terima. Dan kalau hadis itu dikenali oleh para ahli hadis, oh kami tahu hadis itu. Maka kami terima. Ternyata kalau mereka terheran-heran, apa ada hadis yang seperti ini? Kami tinggalkan. Karena pakar-pakar nggak ada yang pernah mendengar, maka hadis ini dipertanyakan dari mana riwayatnya, siapa. Wakil dari Abdurrahman ibn Mahdi. Dikatakan pula kepada Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullah. inna kata taqulu lisyai hada sahih wahada lam yathbut fa'an man taqulu dhalik. Dikatakan kepada Abdurrahman ibn Mahdi, kamu katakan kepada sesuatu ini sahih, yang ini lam yathbut, tidak sabit. An man taqulu dhalik. Dari siapa kamu dapat itu? ini sahih, ini tidak sahih, ini sabit, ini tidak sabit. Faqala Abdurrahman ibn Mahdi menjawab, Ara'aita law ataita naqid darahimak. Bagaimana pendapatmu kalau engkau mendatangi naqid ahli mengkritik atau ahli memeriksa emas, ahli memeriksa dirham. Faaraytahu darahimak. Kemudian kau tunjukkan uang dirhammu kepada mereka. Kemudian orang itu berkata, hada jayid, ini bagus. Wahada bahraj, ini palsu, campuran. Aku tetap alu mandalik. Apakah aku akan tanya sama ahli ini? Dari mana kamu dapatnya? Ini kenapa kamu tanya aku? Aman takulu dalik. Dan siapa kamu berkata seperti itu? Kalau engkau datang bawa uang dirham, atau kalau sekarang antum bawa emas datang ke tukang kemasan, Pak ini asli apa palsu? Asli. Apakah kamu tanya, dari mana kamu dapat? Barakallahu fikum. Au kunta taslam al-amr ilai. Atau engkau langsung menerima. Oh ini kata pakarnya langsung. Tentunya yang kedua. Qala la. Dijawab oleh orang tadi, iya. Kami tidak nanya dari siapa. Bal kuntu aslam al-amr ilai. Bahkan aku menyerahkan urusannya kepada mereka. Kalau kata mereka palsu, ya sudah kami tinggalkan. Kami tidak terima. Kalau ternyata kata mereka asli, kami terima uang dirham tersebut. Qala fadha fahadha kadzalika. Ini juga sama. Kalau mereka menyatakan ini palsu, ini hadis sahih, ini lam yadhbut. Kadzalik, demikian juga. Enggak perlu kamu tanya dari siapa dari siapa. Litulil mujalasati wal munadharati wal khudar bihi. Karena lamanya bergelut bermajlis dengan haji karena seringnya lamanya munadharah berdiskusi berbicara mempelajari haji wal khubar dan pengalaman-pengalaman khibrah khibrah wal khubri bidzalik dan pengalaman-pengalaman sehingga kalau kita tanya kepada pakar emas kemudian menyatakan ini palsu cukup Barakallahu Gimana kalau kemudian kamu berkata kepada orang yang datang pakar emas tadi dikatakan palsu, kemudian orang itu menjawab, tapi kan manusia bisa bisa salah. Diterima apa nggak diterima? Alasan ini, ini syubhat namanya. Ini uang palsu, ini emas palsu, bukan asli. Loh, ini asli. Saya sudah tanya sama pakar-pakar yang menyatakan ini palsu. Terus orang itu berkata, tapi kan mereka bisa salah. Namanya manusia, makhluk kotor manusia. Subhat ini tidak diterima di masyarakat. Coba lihat, tanyakan. Ini sudah ahlinya bilang salah, ahlinya bilang palsu. Jangan banyak ngeyel. Seperti itu juga ketika kita menyatakan tentang rawi-rawi hadis atau hadis. Kalau mereka bilang palsu, mereka bilang bahwa ini dhaif, lam yasbut, cukup. Jangan ngeyel. Tapi ulama bisa salah. Memang ulama bisa salah, kamu pun bisa salah. Tapi mereka pakar, kamu bukan pakar. Mana yang lebih benar? Mana lebih akrab ila sawab? Mana lebih dekat pada kebenaran? Ya pakarnya. Dan itu jawaban Az-Zahabi rahimahullah pada mereka-mereka yang meragukan dengan syubhat, mereka juga manusia. Bisa salah. Dijawab oleh Imam Az-Zahabi. Naam. Ahlul hadith. Yani ahlul jarh wa ta'dil. Manusia biasa. Bisa benar, bisa salah. Tetapi mereka ahlinya. Dan kalian bukan ahlinya kalau mereka sudah bicara, kalian diperintah oleh Allah untuk menerima. Dalam ayat, Fas'alu ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Tanyakan pada ahlinya kalau kamu tidak tahu. Dan Rasulullah SAW juga menyatakan, Ida musidal amr ila ghairi ahlihi, fadhdhir Kalau diserahkan satu perkara pada orang yang bukan ahlinya, tunggu saat kehancurannya. Ini serahkan pada ahlinya masing-masing itu keadilan. Dan ini jawaban sekaligus buat para musafirin yang mensoafikohkan orang. Setiap dikatakan Syekh Rabi pakar jarak bertadil, mereka mengatakan Syekh Rabi bisa salah. Ya iya. Itu syubhat namanya. Syekh Rabi bisa salah, Syekh Rabi bisa salah, Syekh bisa salah. Syekh Muhammad bin Hadi juga bisa salah. Sedangkan Syekh Muhammad bin Hadi separohnya dari Syekh Rabi, muridnya. Ini barakallahu fikum. Siapa pakarnya? Syekh Rabi dan yang bersama beliau rahimahumullah Ah, ah, ah, wafatahu yang sudah meninggalnya dan semoga Allah Taala memberikan penjagaan pada beliau yang masih hidup. Kembali kepada kita. Waqad ruwiya nahwu hadha al-ma'na 'an al-Imam Ahmad. Telah diriwayatkan pula yang sejenis ini atau yang semakna dengan ini. Nahwu hadzal ma'na, yang semirip dengan makna ini. Oleh Imam Ahmad rahimahullah. Wa anahu qila lahu bahwa dia pernah dikatakan kepadanya ya Aba Abdullah taqulu hadzal hadis munkar fa kaifa alimta walam taqtul hadis kullah ya Abu Abdullah kau katakan hadis ini munkar bagaimana engkau tahu padahal kau kan belum nulis hadis seluruhnya ini syubhat berikutnya misalnya ini hadis saya hafal sekian juta hadis misalnya itu kan belum seluruhnya barangkali ada ada hadis sahih yang bukan di sini Kok bisanya kamu bilang munkar? Ini syubhat juga pernah disebutkan pada hari ini oleh beberapa orang dengan bahasa lain. Kalau engkau menyatakan gak ada hadis yang seperti ini, kalimat gak ada itu artinya kau sudah baca seluruh kitab-kitab ini semuanya, baru bilang gak ada. Barangkali ada di sana, barangkali ada di situ, barangkali ada di riwayat begitu. Ya kalau itu ucapan pada kita, naam, kita orang yang pas-pasan, tapi yang diucapkan seperti ini pada para ulama. Apa memang mereka sudah tahu seluruh hadis? Ini katakan pada Imam Ahmad. Ya Abu Abdullah, kamu katakan ini munkar. Apakah engkau sudah tahu padahal engkau tidak menulis seluruh hadis? Al hadis kullah. Qala masaluna kamathali naqidil ain lam taqa' biyadil ain kullu kulluha. Wa idza waqa'a biyadihi ad-dinaru ya'lam annahu jayyid wa annahu radhi. Permisalannya sama, permisalan kami sama dengan permisalan para ahli-ahli memeriksa ain. Maksudnya dinar wa dirham. Ain itu alat tukar. Seperti para pakar yang bisa melihat atau memeriksa alat tukar. Lam taqa biyadihi ainu kullu. Tentunya orang ini tidak pernah meraba seluruh uang seluruh dirham, seluruh perak, seluruh emas enggak. Tetapi dia tahu ketika sampai di tangannya ini dinar jayid, ini dinar radhi jelek. Ketika datang padanya dinar dia tahu mana yang jahit, mana yang radhi. Ketika datang padanya dirham juga demikian. Wa Ibn Mahdi, berkata Ibn Mahdi, ma'rifatul hadis ilham. Ma'rifatul hadis itu adalah ilham. وقال إنكارنا الحديث عند الجهالة كهانة Kemudian berkata, Inkarunal hadis, pengingkaran kami terhadap hadis, indal jahalah kahana. Menurut orang bodoh, itu perdukunan. Lihat dari jauh, baru dengar, Dari mana kamu tahu kok kayak dukun saja? menyatakan hadis ini sahih itu dalam keadaan baru mendengar langsung mengatakan mujariyah oh, ada hadis lengkap ada hadis layak pun. kok kayak sihir begitu kata jahalah tetapi mereka-mereka yang mengerti sedikit ilmu hadis akan menyatakan wajar karena dia bergelut dengan hadis sekian lama <coughs> sejak melek matanya dia talabul ilm Sejak dia mulai nawar, mulai memeriksa. Ketika dia sudah mulai dewasa, dia sudah bergaul dengan ahlul hadis dan pakar-pakar hadis. Sehingga zauknya saja itu sudah tahu. Seakan-akan dia bahasanya Rasulullah tahu. Pernah kalian mendapat SMS dari temanmu yang kau kenal dari mulai kecil atau sudah selama bertahun-tahun, tapi dituliskan oleh orang lain. Terasa enggak? Terasa. Ini bukan pilihan si ini. Jelas bukan. Kenapa? Tahu dari mana? Itu dukun kamu. Tiba-tiba tahu. Bukan. Bahasanya simpulan nggak kayak gini. Itulah pakar-pakar alih hadis. Saking banyaknya dia baca hadis, Rasul ngomong kayak gini, bahasanya kayak gini, tak mungkin. Nah, ada barakallahu fikum ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata orang bodoh dikira pertukunan. Wa qala Abu Hatim razi مثل معرفة الحديث كمثل فص ثمنه مئة دينار وآخر مثله على لونه Kata Hatim Razi, permisalan pengenalan terhadap hadis seperti fos pemeriksaan harga 100 dinar. Wa akhar Sedangkan yang lain jumlahnya 100 dinar juga. Misluhu ala launihi. Sama persis warnanya. Tamanuhu asrata darahim. Tetapi harganya cuma 10 dirham. Dan warnanya sama, jumlahnya sama, kepingannya. Tetapi ini betul-betul 100 dirham, 100 eh, dinar. Yang ini cuma 10 dirham. Qala wa kama la yatahayya lin naqid an yukhbar bisababi naqdihi. Dan sebagaimana ahli peneliti atau pemeriksa uang emas tadi, lam yatahayya tidak bersiap atau tidak mampu an yukhbir untuk mengkhabarkan sebabnya. Bisa babi nakdihi sebab kritikannya. Nah, ini paling 10 dinar. Padahal dia bilang 100. Eh, jumlahnya 100. Ini Lipan sebutina. Barakallahu fiikum. ada. Mengapa demikian? Karena bukan eksak. Tetapi pengalaman yang sekian lama. Dia bisa melihat bahwa oh, ini bukan dinar secara keseluruhan. Mungkin warna sudah kelihatan palsu, dia akan katakan ini bukan dinar. Atau warnanya mirip, tapi ketika dipegang, ini sudah campuran di dalamnya, bukan asli. Qala fakadzalika nahnu demikian pula kami kata Abu Hatim Ar-Razi. Ruziqna ilman la tahayya lana an nukbir kaifa alimna. Kami diberi oleh Allah rizki berupa ilmu yang kami tidak siap untuk menghabarkan bagaimana kami bisa tahu. Bianna hadal hadis kadib, bahwa hadis ini dusta. Wa anna hadha munkar, bahwa hadis ini munkar illa bima na'rifuhu kecuali dengan apa yang kami sudah tahu sekian lama. Ini kalau kami ajarkan sekian banyak ilmu yang sudah kami tahu, mungkin kalian akan berkata betul. Tapi ketika engkau dalam keadaan nol atau masih di awal bidayah, mubtadi, kemudian tanya, apa sebabnya kau bilang begitu? Bagaimana nerangkannya? Ya, ya perasaan saya yang sudah sekian lama baca hadis, Enggak kayak gini hadis itu. Nabi berbahasa nggak sebahasa seperti ini. Ini barakallahu fikum. Susah diterangkan sebagaimana mereka para ahli nakid kadang-kadang nggak bisa menjelaskan. Pokoknya ini palsu. Pokoknya saya tidak terima. Terserah orang lain terima. Kalau wa tu'rafu jawdatu dinari bil qiyasi ila ghairihi. Dikenal bagusnya sebuah dinar emas itu dengan kias dengan membandingkan pada dinar-dinar yang lain. Fa'in takhallafa anhu fil humrah wassafa alima annahu magshush. Kalau ternyata berbeda humrahnya, warna kemerah-merahannya berbeda, wassafa kejernihannya berbeda, alima annahu magshush. Annahu magshush. Maka dia tahu bahwa itu ghish, magshush, dipalsukan. Wa yu'lam jinsul jauhar bil qiyas ila ghairihi. Demikian pula bisa diketahui bagusnya sebuah jauhar batu permata juga bil qiyas dengan mengkiaskan pada batu permata yang lain. Tapi masalahnya yang memeriksa tadi sudah lihat berapa batu permata, kan begitu. Kalau pakarnya sudah melihat sekian banyak, bahkan ketika kecil abinya bicara tentang itu dia sudah dengar. Apa ini bi? Ini jauhar. Ya bunaya. Dia Sampai kemudian dewasa ikut bersama abinya membantu di tokonya. Sampai dia dewasa. Sampai tua. Sayyaba. Sudah syaba liharum fi hadal ilm, fi hadal fan. Memutih jenggotnya dalam ilmu itu. Udah jangan ditanya kenapa. Oh, ini enggak. Enggak bagus. Kenapa? Dia menerangkan susah. Ya, saya sudah tahu sejak dari kecil. emas itu apa permasalahan seperti ini. Ini ya, ada yang nggak beres di sini. Barakallahu fikum. Karena yu'lan jinsul jauhar bil qiyas ila ghairihi fa in khalafahu fil ma'iyah was salabah kalau berbeda dalam ma'iyahnya kilaunya was salabah kokohnya makanya saya kadang-kadang menggigit buang dirhamnya itu seberapa kerasnya. Dia tahu. Alima annahu zujaj. Dia akan tahu ini keras sekali atau ini itu kaca. Bukan permata. Alima annahu zujaj bahwa itu adalah kaca. Adapun kita yang jarang lihat kaca sama permata hampir sama, tidak bisa bedakan apa bedanya. Dia akan bisa lihat kilaunya, lihat ininya. Lo kok tahu? Gimana jawabnya? Susah. Karena sudah sering lihat bagaimana permata, ini bukan permata, ini kaca atau paling tinggi kristal. Wa yu'lamu sihhatul hadits bi'adalatin naqilihi. Bi'adalati naqilihi. Demikian pula sahihnya hadis bisa dilihat dari adalati naqilihi, dari kejujuran penukilnya wa an yakuna kalaman yasluh mithluhu demikian pula ucapannya dalam keadaan ucapan yang pantas yang seperti itu <coughs> an yakuna kalaman nubuwah nah, ini yang saya katakan tadi ucapannya hadisnya pantas bahwa itu adalah ucapan Nabi nah tahunya pantas nggak pantas dari mana dari pengalaman dia sekian banyak membaca haji ya, tidak cukup hanya setahun dua tahun mereka sudah puluhan tahun membahas, mempelajari hadis-hadis tadi. Wa yuraf suqmuhu wa inkaruhu bitafarrudi man lam tasihhu adalatuhu. Bisa pula diketahui sakitnya sukum artinya sakom, rusak atau sakit. Ketika dia bertentangan atau inkaruhu bitafarrudi kesendiriannya pada orang yang meriwayatkan man lam tasih adalatuhu yang tidak sahih keadilannya dia bisa diterima biriwayati dan dia tafarrud menyendiri lagi wallahu alam demikian riwayatnya si fulan kurang adilnya kurang tapi mungkin saja sahih sahih isinya wah isinya munkar. Ah, maknanya munkar karena dia sendirian bertentangan dengan sekian banyak hadis yang diriwayatkan oleh pakar-pakarnya yang tiqah, sabit, yang kokoh hafalannya, jujurnya ila akhir. Halas, ada muzayyad. Wa bi kulli halin fal jahabidatun naqad al-arifuna bi ilal al-hadid afradun qalila. atau afradun qalilun Min أهل الحديث جدا بكل حال atau segala sesuatu kesimpulannya al jahabidatu an naqad para pakar-pakar dan para pengkritik yang arifun yang mengenali cacat-cacat hadis itu afradun qalilah afradun qalilah kalau lihat sanatnya ada si baik itu mudah ya, banyak tetapi yang mengerti ilal al-hadis. Syaratnya hadis itu dikatakan sahih, rawahu an thiqatin an mislihi muttasil sanad. Kemudian yang ketiga keempat ghairu muallal wala syad. Yang pertama dilihat dari sanadnya, eh, dari orang-orangnya, thiqah, tabat. Itu bisa dilihat. Apalagi sekarang bisa pakai komputer, Kumpulkan yang sifah di sini, kumpulkan yang baik di sini, kemudian klik sebuah hadis dengan sanadnya, dia akan mengatakan komputer tadi sahih karena rawinya siapa semua. baik karena ada yang baik. Tapi masih ada pertanyaan. Walaupun siqah semua, bersambung sanadnya atau tidak. Baru dilihat tahun lahir dan tahun wafatnya mereka semuanya. Bisa dimasukkan komputer juga. Sehingga tahu ini tidak ketemu dengan itu, tidak ketemu dengan ini bisa. Beberapa orang-orang belakangan pakai komputer klik bisa menyebutkan hadis sahih dan dhaif asal sanadnya jelas. Tetapi kata para ulama tidak bisa memeriksa hadis dengan komputer seperti itu. Mengapa? Karena di samping dua tadi masih ada pemeriksaan di matanya. Mu'allal atau tidak. Apakah memiliki illah atau tidak. Ini barakallahu fikum perlu pakar-pakar ahli yang khusus dalam masalah ini. Bagaimana caranya untuk menunjukkan kalau dia mu'al atau tidak mu'al? Dengan kias pada hadis-hadis yang lain yang sekian banyaknya. Artinya hanya ahli yang sudah tahu sekian banyak hadis, dia akan melihat ini janggal. Sanatnya sahih. Rawi-rawinya juga tiqat. Muttasil sanad bersambung sanadnya. Kok kamu bilang ini janggal? Ya kenyataannya janggal. Ini barakallahu fikum yang sulit untuk diperiksa kecuali oleh pakar-pakar khusus yang dikatakan tadi jahabidatun naqqad jahban yang memang jenius dan juga pakarnya naqqad pengkritik arifun yang paham yang bi, arifun bi ilalil hadis qalilun min ahli hadis jiddan mereka sangat sedikit Wa awwalu man istuhira bil kalami fi naqdil hadis Ibnu Sirin. Dan yang pertama terkenal ahli dalam membicarakan tentang kritikan terhadap hadis adalah Ibnu Sirin rahimahullah. Thumma khalafahu Ayyub As-Sikhtiyani. Kemudian diikuti di belakangnya oleh Ayyub As-Sikhtiyani. Wa akhadha dhalika anhu Syu'bah. Kemudian diambil di belakangnya oleh Syu'bah. Wa akhadha an Syu'bah Yahya Al-Qattan. وابن Mahdi diambil di belakangnya oleh Yahya Al-Qattan wa Ibn Mahdi wa akhadha anhuma Ahmad dan mengambil dari keduanya dari Yahya Al-Qattan dan Ibnu Mahdi Imam Ahmad rahimahullah wa Ali al-Madini wa Ibnu Ma'in wa akhadha anhum mithl al-Bukhari dan diambil di belakangnya oleh Al-Bukhari wa Abi Dawud wa Abu Zur'ah wa Abi Hatim wa kana Abu Zur'ah fi zamanihi yaqul qalla man yafhamu hadha kata Abu Zur'ah di zamannya sedikit sekali orang yang paham hal ini. Wa azzahu idza dafa'ta hadha an wahidin aw ithnain. Fama aqalla man tajid man yuhsin hadha wa lamma mata Abu qala Abu Hatim dhahaba alladhi kana yuhsin hadha. Kata Abu sedikit sekali orang yang memahami hal ini. Wa ma'azzahu idza dafa'ta hadha an wahid aw ithnain. Sungguh betapa tingginya dan azza bukan hanya tinggi tapi sulit. Betapa tinggi dan sulitnya ketika kau serahkan hal ini kepada satu atau dua orang. Fama aqalla man tajid min man yuhsinu hadha. Sungguh sangat sedikit orang yang yuhsinu hadha. Setelah meninggal Abu Zur'ah, Abu Hatim berkata, "Dzahaba alladhi qad yuhsinu hadha." Telah hilang orang yang ahli dalam bidang ini. Jadi telah pergi. Yakni Abu Zur'ah rahimahullah. Ma baqiya bin Nufur tidak tersisa di Mesir wala bil Iraq satu pun yang yusinu hadha. Tidak tersisa di Iraq, tidak tersisa di Mesir orang yang ahli dalam bidang ini satu orang pun. Wa qila lahu ba'da mauti Abi Zur'ah dan dikatakan kepadanya setelah wafatnya Abu Zur'ah, "Ta'riful yawm ahadan ya'rifu hadha?" Apakah kau tahu seseorang yang ahli dalam bidang ini? Qala, la. Tidak, aku tidak tahu lagi. Wa ja'a ba'daha ulai jama'ah dan datang setelah mereka seluruhnya. Minhum An-Nasa'i wal Uqaili wa Ibnu Adi wa Daruqutni. Di sana ada Nasa'i, ada Uqaili, ada Ibnu Ibnu Adi, ada Daruqutni. Wa qalla man jaa ba'dahum dan sedikit sekali orang yang datang setelah mereka. Mimman huwa bari' fi ma'rifati dzalik. Sedikit orang yang bari' yang ahli di dalam mengenali hadis yang seperti ini. Qala Abu Faraj Ibn Al-Jauzi fi awal kitab di awal kitabnya judulnya al-mawdu'at hadis-hadis palsu hadis-hadis maudur dia berkata di awalnya qad qalla man yafhamu hada bal udim sungguh tinggal sedikit orang yang paham seperti ini atau bahkan udim sudah tidak ada wallahu a'lam wa tahina min hadal hadis alhamdulillah berarti kembali kepada hadis awal ketika dikatakan istafi qalbak mintalah fatwa dengan hatimu apa yang kau terima di hatimu maka itu adalah hak apa yang kau tolak dengan hatimu itu adalah munkar bilang akhirnya itu tentunya adalah bagi orang-orang mukmin yang sejati orang yang betul-betul kenal Allah dan Rasulnya yang beribadah pada Allah dan Rasulnya dan memiliki ilmu maka dia akan bisa merasakan ini baik ini jelek walaupun belum tahu hukumnya Wallahu taala alam bisawab. Tetapi ketika sudah ada dalil atau hujah tidak bisa dibantah dengan perasaan, tidak bisa dibantah dengan kayaknya, tidak bisa dibantah dengan serentet apa yang dalam kepala kayaknya begini, tidak bisa. Itu letaknya setelah Quran dan Sunnah dan Ijma. Letaknya adalah pada perkara-perkara yang mutasyabihat. Dia akan bisa merasakan ini yang hak, ini yang batil. Wallahu taala a'lam.